Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Mandumah Usul Fiqh wa Qawaidih. Perhatikan baik-baik halaman 116 barakallahu fikum. Bagian bawah itu yaitu pantun yang ke-25. Pembahasan pagi hari ini adalah seputar al-aslu fil nahyi wal aslu fil amr. Yaitu mengenai Hukum asal suatu larangan dan hukum asal suatu perintah menunjukkan apa. Dan sudah kita bahas serta kita lalui pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya al asal fil amr ya dulu ala al-wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib perbuatan itu untuk dikerjakan. Wal asal fil ya dulu ala tahrim. Dan hukum asal suatu larangan menunjukkan apa? Haramnya perbuatan tersebut untuk dilakukan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian ada nah barakallahu fikum ada perintah yang enam ada perintah yang terkadang apa tidak harus dikerjakan, tapi afdalnya dikerjakan, yaitu sunnah namanya. Paham ya? Ada juga larangan yang tidak harus ditinggalkan, tapi afdalnya ditinggalkan itu makruh. Sudah kita lewati pembahasannya ya. Sudah kita lewati pembahasannya. Naam. Kita lihat apa yang disampaikan di sini. Qala al-mu'allifu asbahullah, perhatikan baik-baik. Wal aslu anna al-amra wan nahya hutim illa idzan nadmu awil kurhu ulim. Hukum asalnya perintah dan larangan hutim harus. Hutim itu wajib, itu diwajibkan, diharuskan. Kalau larangan diwajibkan, diharuskan untuk ditinggalkan. Kalau perintah diharuskan, diwajibkan untuk dikerjakan itu maksudnya. Illa kecuali idan nadbu nadbu itu mandub itu sunnah awil kurhu itu makruh ulim kalau diketahui seperti itu paham ya contohnya apa contohnya dulunya mungkin orang mengira bahwasanya menggunakan siwak itu apa hukumnya wajib tapi ternyata Rasulullah SAW bersabda laula ana syuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin na'am laula an syuqa ala ummati la amartuhum Bisiwaki inda kulli salatin. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan untuk apa menggunakan simak setiap kali mau salat. Di situ menunjukkan bahwasanya ada unsur memberatkan sehingga hukum memakai simak adalah sunnah tidak wajib. Paham ya? Nah, seperti itu. Kemudian ada larangan la yashrabanna hadukum qa'iman. Jangan salah seorang di antara kalian minum dengan berdiri. Ternyata suatu ketika Rasulullah pernah minum dengan berdiri. Itu nanti cara menggabungkannya berarti apa? Larangannya tidak ditahrim tapi larangannya lil karohah, makruh hukumnya. Jadi kalau makruh abdalnya ditinggalkan. Kalau sunnah abdalnya dikerjakan, seperti itu. Itu patokan ya. Naam. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih Kata beliau qaulu al-aslu al amra ay amrullah wa rasulah. Maksudnya adalah Hukum asal perintah, perintah siapa? Perintah Allah dan Rasulnya. Amrullah wa Rasulih. Perintah Allah dan perintah Rasulnya. Wa nahyi ay nahyullah wa Rasulih. Dan larangan, larangan siapa? Larangan Allah dan Rasulnya. Hutim, yakni lazim. Harus dikerjakan kalau perintah, harus ditinggalkan kalau larangan. Itu hukum asalnya. Faham ya? Hukum asal itu antum pegang baik-baik, baru nanti tercabang. Kalau antum hafal hukum asalnya, nyabangkannya mudah. Paham ya? Jadi kalau hukum asal antum belum paham, bingung nanti. Nah, jadi kalau antum jumpai suatu dalil Al-Qur'an atau As-Sunnah ada perintah, kalau enggak ada sharif, enggak ada yang memalingkan, kembali ke hukum asal. Perintah ini menunjukkan wajib. Larangan itu menunjukkan apa? Haram. Itu kalau enggak ada qarinah. Paham ya? Enggak ada qarinah yang lainnya. Kita lihat. Fal aslu anna amrallahi lazimul fi'l. Ya kan? Hukum asalnya perintah Allah itu harus dikerjakan Wanah nahyu lazimut tark, sedangkan larangan harus ditinggalkan. Wa makna ma'na qaulihim, inilah makna ucapan mereka al-aslu fil amr al-wujub. masya Allah, langsung sebutkan sini ya. Inilah makna ucapan mereka, hukum asal perintah itu wujub, wajib dikerjakan. Wal aslu fil nahyi at-tahrim. Dan hukum asalnya larangan apa tahrim, yaitu pengharaman, haram dikerjakan. Illa, ini penting, illa kecuali idza dalla dalilun ala anna al-amra lin-nadbi. Kecuali kalau datang dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah itu hanya untuk nadab itu sunnah. Mandub, masnun, mustahab sama. Kalau atau jumpai artikel kok ada mandub, masnun, mustahab sama, nggak usah bingung. Ini kok mandub ya? Di sini kok masnun? Di sini kok mustahab? Ya biarin sama. Paham ya? Sama artinya. Jadi nggak usah bingung. Nah, mandub, masnun, mustahab sama. Paham insyaallah? Nah, berikutnya kata beliau di sini Au anna nahya lil karaha atau larangan itu menunjukkan bahwa larangan lil karaha makruh. Berarti apa? Ya udah, berarti ada yang melalingkan dari hukum asal. Au nirdalik atau yang selain itu minal qara'in ini. Berupa qara'in, qarinah-qarinah tanda-tanda. Walihada qol oleh karena ini beliau mengatakan illa idan nadbu awil kurhu ulim kecuali kalau perintah atau larangan tersebut. Nah, kalau perintah itu nadab, larangan untuk kerh yaitu apa? Naam karohah makruh diketahui barulah muncul apa hukum yang baru. Faham paham maksudnya ya? Jadi yang antum tanamkan di benak antum hukum asal jangan sampai terlupakan hukum asal. Al asal fil amr ya yadullu 'alal wujub. Itu satu. Yang kedua, al asal fil nahi yadullu 'ala al tahrim itu kaidah asal. Jadi nanti kalau ada ternyata ada korinah-korinah barulah kita membuat hukum yang baru karena ada korinah tadi. Paham? Oh berarti perintahnya bukan untuk wajib ya, untuk sunnah gitu. Berarti korina. Oh ternyata ini larangannya bukan pengharamannya, ternyata makruh karena ada korina. Faham maksudnya? Nah, itu penting sekali. Nah karena zaman para sahabat dulu nggak ada dari kalangan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pertanyaannya Rasulullah perintahnya ini eh, perintahnya ini lil wujub atau lil nadab Nggak ada. Langsung sami wa kalau mereka. Paham ya? Munculnya ilmu usul ini barakallahu fiikum disusun itu mulainya yang ma'rufnya di zaman siapa? Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris Nam Abu Abdullah Asy-Syafi'i. Saat itulah disusunlah ilmu mengenai apa ilmu usul ini disusun, dibukukan hingga saat ini. Na'am barakallahu fikum. Termasuk kita beli yang sangat bagus Ar-Risalah sama Al-Um. Itu bagus sekali. Karya Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Berikutnya Wa hadhihi al-qa'idatu min qawaid usul fiqh. Kaidah ini merupakan salah satu kaidah-kaidah usul fikih wa ya ala ala ala far'ain. Ala far'ain. Maka kaidah ini berada di atas dua cabang. Kita lihat cabangnya apa? Al-far'ul awal cabang yang pertama, al-aslu fil amr al-wujub. Dihafal ini. Hukum asal perintah wajib untuk dikerjakan. Satu. Wal aslu fil nahyi at-tahrim. Nah, yang kedua sambungannya hukum asal larangan tahrim, pengharaman. Faham? Jadi kalau ada larangan, kok enggak ada syaratnya enggak ada yang malingkan kembali ke hukum asal, berarti haram. Paham? Kalau ada perintah, ada perintah, kok enggak ada syaratnya enggak ada yang malingkan berarti apa? Wajib hukumnya. Adapun siwak tadi kan jelas, laula an asyqa ala ummati la amartuhum Nah, bisiwak indakuli salatin. Kalau tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan, aku perintahkan. Lafaz perintah ini nih Aku perintahkan agar mereka bersiwakan setiap kali mau sholat. Tapi berat nggak kira-kira? Kalau diwajibkan berat gak? Berat. Kalau diwajibkan kita berdosa kalau gak bersiwak. Ya nggak? Oleh karena itu hukumnya sunnah. Paham belum? Nah, seperti tadi itu. La yashrabbanna ahadukum iman Larangan bukan? Larangan. Kalau nggak ada syarifnya haram hukumnya minum dengan berdiri. Tapi ternyata suatu ketika Rasulullah pernah minum dalam keadaan apa? Berdiri. Nah, bagaimana ini? Hadisnya sahih juga. Kita katakan al-jam'. Paham ya? digabungkan, sinkronkan. Kalau ada dua dalil yang dohirnya kontradiksi, apa kontradiksi artinya? Apa? Dohirnya apa? Berlawanan, kontradiksi, bertabrakan, perseberangan. Apa yang langkah yang pertama kali dilakukan? Al-jam' Al-jam' digabungkan, sinkronkan kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan langkah berikutnya apa? Hmm? Apa? Apa? Yang keras. Hah? Apa langkah berikutnya? An-nasikh wa mansukh. Dilihat dulu duluan mana? Duluan dalil yang pertama atau yang kedua? Kalau ternyata duluan yang pertama, berarti yang pertama itu kemungkinan besar sudah dimansuh diganti yang kedua. Kalau tidak memungkinkan artinya apa? Langkah berikutnya Ihsan. Apa? apa? Lihat yang namanya tarjih. Paham ya? Langkah yang berikutnya tarjih. Kalau sudah nggak bisa dilihat nasikh mansukh tarjih, mana yang rajih? Paham ya? Mana yang rajih ini ya? Paham ya? Kemudian kalau ternyata sudah nggak bisa lagi nggak ditarjih juga nggak bisa, nasikh wa mansukh juga ketahuan, kemudian sinkron bisa, tawakuf. Paham maksudnya ya? Itu urut-urutannya. Jadi tawakuf. Kalau nggak bisa disinkronkan, nggak bisa digabung, Nah, langkah berikutnya dilihat duluan mana. Kan namanya dalil itu kan ada yang duluan, ada yang belakangan. Ya enggak? Nah, kalau yang duluan biasanya kalau sudah bertabrakan dengan yang belakangan, belakangan sebagai nasihnya. yang duluan sampai mansukhnya dan dihapus. Kalau enggak bisa tarjih, Dirojihkan. Jangan-jangan ini ada yang lemah pendapatnya. Hindari yang lemah, ambil yang rojih. Kalau enggak bisa sama sekali apa terakhir tadi Abdullah? Tawakuf. Kita enggak bisa menghukumi karena enggak jelas. Faham ya? Nah, itu sudah kita lewati semuanya. Kita lihat lagi, wa qad ikhtalafa usuniyun dan sungguh ahlu usul mereka telah berselisih hal amr yaqtadil wujub awin nadab penting ini. Ahlu usul sendiri berselisih apakah perintah itu mengharuskan nah, mengharuskan wajib dikerjakan atau nadab atau sunnah saja wa fin dan dalam masalah larangan hal yaqtadit tahrim awil karohah kalau larangan apakah mengharuskan diharamkan ataukah makruh saja? Kita lihat, idza lam yujad qarinatun tusriful amra 'anil wujub lan nadab au 'anil nadab ila ibaha aidha. Ini kalau enggak ada qarinah. Apabila tidak dijumpai qarinah yang memalingkan perintah dari wajib menuju sunnah atau dari sunnah menuju ibahah pembolehan. Paham belum? Wa kadzalika nahyu idza lam yujad qarinatun tusrifuhu 'anil tahrim ila karaha. Seperti itu pula larangan apabila tidak ada qarinah, tidak ada tanda yang memalingkan dari pengharaman menuju pemakruhan al 'anil karaha ila ibaha atau dari sesuatu yang makruh menuju al-ibaha pembolehan. Fakalamuna fil amr al-mujarrad wa nahyu al-mujarrad. Penting ini. Jadi kalau antum dapat kaidah seperti ini, kata beliau, ucapan kami kalamuna fil amri al mujarrad yaitu perintah yang murni tanpa ada korina apa perintah yang murni tanpa ada korina kembali ke hukum asal al asal fil amrnya dulu alal mujub itu perintah murni paham an-nahyu al mujarrad itu maksudnya larangan yang murni larangan yang murni bagaimana maksudnya nggak ada korina sama sekali berarti apa al asal fil nahyi dulu ala tahrim itu murni paham kalau ada korina sudah enggak murni lagi berarti paham ini pahami baik-baik nih ya. Kalau ada korinah berarti tidak murni lagi. Berarti lihat korinahnya. Contohnya apa contohnya? Kita dilarang jual beli ketika ada Jumat, ya enggak? Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Lihat itu, wa darul bai'. Kalau diseru untuk salat Jumat, maka segeralah kalian menuju zikir kepada Allah masjid maksudnya salat, salat Jumat tadi, wa darul bai' dan tinggalkanlah apa? tinggalkanlah jual beli. Di situ perintah atau meninggalkan wajib kita tinggalkan jual beli. Paham belum? Tapi setelahnya ada perintah lagi. Perintah setelah larangan. Dilarang jual beli, ya. Kemudian setelah selesai apa? Fa idza qudiyatish shalah fan fantashiru. Kalau sudah selesai sholat, nyebarlah kalian, kerjalah kalian. Nah, apakah harus kerja atau boleh nggak kerja? Boleh nggak kerja namanya perintahnya ibahah pembolehan karena datang setelah larangan. Jadi kalau perintah datang setelah larangan itu biasanya itu perintah tersebut boleh dikerjakan boleh enggak. Antum setelah sholat Jumat kerja lagi boleh nggak Boleh. nggak kerja? Ya nggak masalah. Paham ya? Itu paham belum ini? Ya penting sekali ya, itu terkadang penting sekali. nggak bisa juga. Karena ada pak Edah bahasanya al-amr ba'dal hadr yadul istihalal mubah atau al-ibahah. Perintah setelah larangan itu menunjukkan pembolehan perintahnya itu. Wa idza ahlaltum fastadu, ya enggak? Gitu ya. Apabila kalian dah tahallul selesai dari umroh atau haji, tripoli selesai, maka berburulah kalian. Boleh berburu. Apakah wajib berburu? Tidak. Boleh berburu, boleh enggak? Paham belum? Karena datang setelah itu loh. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Apa ayat yang larangannya itu Abdurrahman? La taqtulus sayda wa antum hurum itu. Lafaznya gitu. Jangan kalian membunuh hewan buruan dalam keadaan kalian ihram. Kan larangan. Tapi setelah itu wa idza ahlaltum fastadu. Tapi kalau kalian sudah bertahallul, sudah selesai, maka berburulah kalian. Wajib enggak berburunya? Enggak wajib mau berburu silahkan enggak kan akan masalah itu loh. Paham belum? Jadi kaidahnya al asl al amr ba'dan nahi. Paham ya? Perintah setelah larangan ya dunal ibahah. Itu kaidahnya. Al-amr ba'da nahi perintah setelah larangan itu menunjukkan ibah pembolehan. Jadi enggak wajib dikerjakan. Paham belum? Antum setelah Jumatan apakah wajib kerja? Yang enggak kalau udah selesai ngapain kerja? Paham ya? Kan itu, udah selesai selesai. Tapi kalau mau kerja boleh enggak? Ya enggak masalah. Eh, boleh enggak? Enggak masalah. Nah, kita lihat sini. Kenapa? Jadi kubur kenapa? Kalau ziarah kubur barakallahu fikum termasuk perkara yang diperbolehkan juga. Karena awal mulanya kan nasihat mansukh itu ya. Rasulullah mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fasuruha. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarilah. Ini juga enggak wajib. Antum mau ziarah tafadhol silakan, enggak ada masalah. Paham ya? Karena ziarah kubur itu tujuannya apa sih? Untuk mengingat apa? Kematian. Seperti itu. Mafhum salah? Ayo, berikutnya. Al-qaul awal ini ucapan pertama yaitu kaidah yang pertama, annal asla fil amr al wujub. Hukum asal perintah itu wajib untuk dikerjakan. Ini penting ini ya, jangan sampai sepelekan ini sering muncul ini. Kenapa sih fungsi antum mempelajari ilmu usul di antaranya? Fungsinya apa di antaranya? Fungsinya nanti antum bisa beristidlal. Jadi jangan sepelekan. Antum hafal Al-Qur'an boleh, hafal as-sunnah jelas. Tapi ketika antum enggak belajar usul itu jarang sekali yang bisa istidlal. Dia hafal. Dalilnya mana? Enggak tahu? Dia hafalnya, tapi karena dia sudah belajar usul, tahu cabang-cabangnya, itu dia tidak dalilkan. Dalilnya mana? Ini dalilnya. Sabar itu hukumnya apa? Wajib. Dalilnya mana? Enggak tahu. Al-Qur'an hafal dia. Al-Qur'an hafal. Kenapa dia bilang enggak tahu? Karena belum tahu cabang-cabangnya itu. Belum tahu usulnya tadi ya. Kalau tahu usulnya berarti ngambil ayat yang ada perintah untuk bersabar, ya enggak? Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru, ya. Isbiru perintah bukan? perintah. Lah kok tahu kalau wajib dari mana? Kaedahnya al asal fil amr yadul al wujub. Selesai. Faham? Jadi ilmu usul ini pelengkap. Ilmu usul fikih pelengkap. Pelengkap apa? Agar orang yang sudah hafal dalil itu bisa berdalilkan dengan dalil yang sudah hafal. Faham belum? Jadi antum jangan mengandalkan hafalan tok itu jangan. Hafal Al-Qur'an sudah selesai, As-Sunnah sudah selesai misalkan. Jangan mengandalkan itu tok. Kalau antum mengandalkan itu saja nanti sulit untuk berdalilkan terkadang antum jumpai orang yang hafalannya belum selesai, hafalan Al-Qur'annya belum selesai, hafalan As-Sunnah belum selesai. Tapi karena dia sudah sering berdalilkan, mengambil istidlal, mungkin belajar ilmu usul dan semisalnya, dia bisa berdalil seakan-akan hafal Al-Qur'an walaupun enggak hafal. Karena apa? Ilmu usul itu pelengkap, penyempurna. Jadi antum jangan sepelekan ya. Dan ilmu usul ini pentingnya ketika antum menjelaskan bisa menjabarkan. Bisa menjabarkan apa? Menjabarkan dalil. Nah, penjabaran dibutuhkan kalau antum misalkan suatu ketika dituntut muhadharah, sumber antum sedikit, dua ayat satu hadis misalkan. Kalau antum bisa ilmu sul, itu nanti bisa jabarkan satu jam. Menjabarkan sampai berapa? Satu jam bisa itu. Dua ayat satu hadis, bayangkan itu. Kalau nggak percaya buktikan aja. Karena anda sudah buktikan. Maksudnya ini loh. Maksudnya itu kalau sudah hafal Al-Qur'an, hafal As-Sunnah diiringi dengan ilmu usul itu nanti akan semakin bagus pendalilannya. Paham ya? Nah, dalilnya mana kalau ibadah itu wajib? Apakah ada dalam Al-Qur'an al-ibadatu wajibatun? Ada enggak? Ibadah itu wajib, mulai dari Al-Baqarah sampai Anas antum jumpai enggak akan jumpai. Lafaz al-ibadatu wajibatun ada enggak? Kalau ada tunjukkan dari Al-Fatihah sampai Anas. Ada enggak lafaz seperti itu? Enggak ada. Tapi kok tahu dari mana kalau ibadah itu wajib? Nah, kita cari ayat yang perintah untuk beribadah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Antum langsung ngambil ilmu usul. Wa'budu perintah bukan? Perintah. Al-asl fil amr ya yadunu 'alal wujub. Hukum asal perintah menunjukkan wajib, berarti ibadah itu wajib. Selesai. Faham belum? Itulah yang namanya apa? Nam hiasan-hiasan ilmu usul. Jadi ilmu usul itu sebenarnya bukan ilmu puncak, ilmu goyah bukan, cuma ilmu alat namanya. Ilmu alat pelengkap. Jadi kalau orang hafal hadis, hafal Al-Qur'an, dilengkapi ilmu usul bagus itu loh. Paham belum? Ewa. Ini sekedar saran aja ya. Nah, dalam artian nanti antum yang rasakan antum sendiri, rasakan aja nanti. Kita lihat sini. Liqaulil ta'ala dikarenakan firman Allah taala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah itu berhati-hati akan ditimpa pada mereka fitnah, ujian, bala, petaka, bencana au yusibahum adzabun alim atau timpa pada mereka adab yang pedih. Ini ancaman bagi orang-orang yang menyelisih apa? Menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Jadi kalau sudah datang perintah Allah dan Rasulnya jangan mencari pilihan yang lainnya. Karena kalau dia mencari pilihan yang lain dia difonis apa? Sesat dengan kesesatan yang nyata sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim surat Ahzab apa itu? Wa ma kana lil mu'minin mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalalan mubina tidak selayaknya bagi seorang mukmin laki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara kemudian dia mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsu mereka paham ya enggak boleh harus sami'na wa ta'na nah kita lihat lagi Perhatikan kitabnya itu ya. Allah taala al-mukhalifina amri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah telah peringatkan orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ihdahatainil uqubatain. Bayangkan ini. Ya, diperingatkan apa? Dari salah satu dua hukuman. Dua hukuman, dua siksaan. Pertama, antusibam fitnah. Ditimpa pada mereka fitnah, hati-hati. Fitnah, ujian, balak, petaka, ya hati-hati Au yusibahum adzabun alim atau ditimpa mereka adab yang pedih. Nah, hati-hati ini. Ini dua pilihan ini. Dalam artian dua apa? Dua peringatan. yahdar, falyahdhar falyahdhar alam huna lil amr. Eh, wah, dah kita lewatin nahwunya. Falyahdhar lam lamul amr. Aslinya liyahdhar aslinya. Jadi lamul amr itu kalau setelahnya ada fa itu antum sukun lamnya. Itu kaidah itu. Lamul amr yang terpelajari dan nahwu itu, lamul amr termasuk penasab atau penjazm? Penjazem, Lamul amr kan aslinya di kasrah. Litat habi ya akhi, litarzi, litangdur. Kalau kemasukan fa sebelumnya sukun lamnya. Fal tangdur. Fal takrob, Fal tadhul, Fal yahzar. Fal ya? Itu kaedahnya. Jadi yang teman kok ini kok lamul amr kok enggak di kasroh Ustaz? Ya jangan gagal paham. Enggak di kasroh karena sebelumnya ada apa? Fa. Fa maksudnya ini ya? Ewa, jadi pastikan sudah itu fal yahzar. Tapi katanya itu katanya madzum itu katanya, tapi kok di kasroh Berarti enggak paham antum. Namanya, di kasrohnya kenapa itu Isa? Litika istakinain pertemuan dua sukun, aslinya falyahdhar. Akhirnya dari ladina. Seperti itu ya, itu sedikit. Wal murad biha at-tahdid. Perhatikan sini. Falyahdhar. Di sini perintah di sini yang diinginkan apa? Tahdid, ancaman. Bendanya berhati-hati itu ancaman. Nah, Yukhalifuna amrah lam walam yakun yukhalifuna amrah. Bayangkan ini. Yukhalifuna an amrih. Bukan yukhalifuna amrah. Enggak langsung pakai maf'ul bih. Kenapa? Kita lihat ai yakhrujuna an amrihi wa ta'atihi. Maksudnya itu. Yaitu orang-orang yang keluar dari apa perintahnya dan ketaatan kepadanya. paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ini maknanya lebih mengena. Walihada naqul oleh karena ini kita katakan innal fi'la Huna mudammanun makna al-khuruj. Fi'il sini perbuatan di sini atau fi'il di sini, na'am yukhalifun fi'il itu mengandung di dalamnya nah mengandung di dalamnya makna khuruj itu keluar, keluar dari ketaatan, keluar dari perintahnya. Wa kalimatu amr amri amatun umum. Perhatikan ini. Taunya dari mana umum? Li'annaha mufradun mudhaf. Ingat-ingat mufrad mudhaf itu menunjukkan umum enggak? Ewa. Contohnya apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi. Ni'matun mufrad enggak? Mufrad. mudaf kepada lafzul jalalah Allah. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, apakah satu nikmat ada? Atau semua nikmat? Semua nikmat. Paham belum? Jadi ingat-ingat mufrad mudaf itu eh ya'um maknanya. Paham ya? Mufrad kalau mudhaf kan itu maknanya umum. Kita lihat lagi. Masya Allah, semuanya ketemu semuanya ya ternyata ya. Fata'um jami'a awamirhi maka umum menyeluruh pada seluruh perintah-perintahnya, enggak boleh kita menyelisihinya. Ai, anal insana muhaddadun. Muhaddadun ya, bahwasanya seorang itu diancam bahu fitnah, akan ditimpa padanya fitnah au yusibahu al-adzabul alim atau ditimpa padanya adab yang pedih idza khalafa amrallahi taala apabila menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu ancaman yang sangat berat, hati-hati. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani Abu Abdullah Kata beliau, at fitnah." Sekarang fitnah itu apa? Ditimpa pada mereka fitnah. Fitnah itu apa? Kita lihat ini Imam Ahmad mengatakan, atadrimal fitnah?" Apakah kamu tahu apa itu fitnah? al fitnah tu asyirk. Fitnah diantaranya apa? Maknanya syirik. Nam wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun ay syirkun. Paham Jadi fitnah terkadang maknanya syirik. Jangan sampai keliru ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Al fitnah maknanya syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi sallallahu alaihi wasallam an yaqa'a fi qalbihi syai'un min az fayahlik. Artinya apa? Bisa jadi apabila nah barakallahu fikum orang tersebut menolak sebagian ucapan Rasulullah SAW kemudian ada sesuatu tertancap di hatinya sesuatu minas zaik berupa penyelamengan atau penyakit fayahlik misalnya dia akan binasa paham belum nah ini la'allahu ni tawakku khawatir jangan-jangan Paham ya? Nah, jangan-jangan apabila ada orang, nah bisa jadi seperti itu kan? Jangan-jangan kecemasan, khawatir, khawatir apabila apa? Apabila orang itu menolak sebagian ucapan Rasulullah SAW, kemudian apa? Ada sesuatu penyakit yang menancap di hatinya, fayahlik dia akan binasa. Mohon salam Abdul Aziz. Naam. Jadi fitnah maknanya apa di sini? Khalid syirik. Wal fitnatu fil haqiqah a'am mimma qala Imam Ahmad rahimahullah taala. Ini benar. Fitnah itu secara hakikatnya, secara realita kenyataannya itu lebih umum daripada apa yang diucapkan Imam Ahmad rahimahullah. Lakin Imam Ahmad zakara a'laha wa atammaha wa a'dhamaha. Wa huwa syirk. Akan tapi Imam Ahmad di sini menyebutkan yang paling tingginya, yang paling besarnya, yang paling agungnya itu syirik. Fitnah yang paling agung apa? Syirik. Karena syirik ini bisa menghancurkan semua apa? Semua amalan kalau eh, syiriknya akbar. Wa illa faqad takunul fitnatu duna syirk. Kata beliau jika tidak demikian, bisa jadi yang namanya fitnah itu maknanya selain syirik, dibawa kesyirikan. Qad yahsulu lil insan ma yasrifu an dzikrillah azza wa jal wa yughfil qalbah an dzikrihi wa hadhihi fitnah. Karena terkadang eh, timbul pada seorang itu muncul pada seorang itu sesuatu yang bisa memalingkan dari eh, memalingkan dia dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan melalaikan hatinya dari mengingatnya wah fitnah ini fitnah juga jadi orang kalau dah lalai dari mengingat Allah Taala itu fitnah walaupun bukan syirik paham ya jadi makna fitnah ternyata lebih umum makna fitnah lebih apa maknanya lebih lebih umum Wahai al-uqubah ini hukuman yang sangat dahsyat A'ni uqubatu syirki wal ma'asi, hukuman bagi kesyirikan dan juga kemaksiatan. Fahiya fil haqiqah, maka dia secara hakikatnya liman kana aqilan asyad minal uqubah al-hissiyah. Maksudnya itu lebih parah lebih besar. Nah, barakallahu fikum bagi orang yang berakal itu tahu. Ya, bahwasanya hukuman tersebut asyad lebih dahsyat daripada hukuman hissiyah. Apa hukuman hissiyah? Hukuman secara badan, nampak. Oh ya, jadi hukuman kalau sudah sakit hatinya, Penyelamatan pada hati lebih parah gitu daripada sakit badannya gitu maksudnya. Paham ya? Kalau sakit badannya mungkin masih bisa beribadah ya enggak? Sakit badannya flu, pilek, panu misalkan, paham ya? Kudis, kades, ya kudis, atau yang semisalnya itu, nah barakallahu fikum, itu kan penyakit badan. Kalau hatinya selamat, dia masih bisa apa? Selamat itu loh. Tapi kalau hatinya yang mati, hatinya kena penyakit, walaupun badannya sehat, selamat enggak dia? nggak selamat. Itu maksudnya itu maksudnya. Maksudnya beliau ini bagi orang yang berakal akan paham. Kalau sudah rusak hatinya, terkena penyakit hatinya, eh, hati yang menyeleweng, itu justru apa? lebih dahsyat hukumannya dibanding apa? hukuman apa? hukuman hissi hukuman badan itu loh. Kalau badannya sakit mungkin masih bisa apa? aktivitas sesuai dengan as-sunnah karena hatinya masih selamat. Tapi kalau hati yang rusak walaupun dia sehat, bugar, dia nggak bisa apa-apa. Nah, kita lihat di sini. Wadalah kali dzalika hadil hadhil 'uqubata tuaddi ilah khasaratid dunia wal akhirah. Yang demikian itu dikarenakan hukuman ini, na'am barakallahu fiikum menghantarkan kepada kerugian dunia dan akhirat. Bayangkan, rugi dunia, rugi akhiratnya. Yaqulullah ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Fa in tawallau fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'dhi dzunubihim." Jika kalian berpaling, jika mereka berpaling, ketahuilah hanya saja Allah Taala inginkan, Allah Taala ingin apa? Ingin menimpakan kepada mereka sebagian apa? dosa-dosa mereka, menghukum mereka. Paham ya? Menyiksa mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Wa inna katsiran nas la fasiqun. Karena sungguhnya kebanyakan manusia mereka itu fasik. Itu kebanyakan manusia seperti itu. Naam. Ikhwani fi din azza jazakumullah perhatikan lagi. Amal adabul alim. Apa sekarang adabul alim? Ditimpa pada mereka adab yang penting. Fadhahiruhu annahu adabun muklim. Dohirnya adalah adab yang muklim, yang menyakitkan. Ima fid dunia, ima di dunia, wa ima fil akhirah, ima di akhirat. Intinya bagaimana barakallahu fikum? Intinya kalau hati yang rusak, hati yang berpenyakit yang rusak itu walaupun badannya sehat, dia akan sengsara dunia dan akhiratnya. Tapi kalau badannya yang sehat, dari eh, badannya sakit, tapi hatinya suci, hatinya bersih, hatinya sehat, paham ya? Itu dia akan selamat karena dia masih ibadah, berada pada apa? kebaikan karena hatinya masih selamat. Faham ya? Oleh karena itu, ketika Imam Syaukani menjelaskan mengenai al-qalbu as-salim, ingat-ingat al-qalbu as-salim dinukilkan dalam kitab apa itu? Fathul Qadir, syarah ya, syarah terhadap tafsir Al-Qur'an itu, Al-Imam Syaukani mengatakan al-qalbus salim huwa salim salimu syirki al-khali minal bid'ati al-mutmainnu ila sunnah. Itu hati yang selamat ketika beliau menafsirkan menukilkan dari kalangan ahli tafsir illaman atallaha biqalbin salim kecuali orang yang menghadapkan diri di hadapan Allah Taala dengan hati yang selamat Imam Syaukani menjelaskan apa itu hati yang selamat al as-salim huwa salimu minasyirki al minal bid'ati al ila minas sunnah hati yang selamat itu adalah yang selamat dari kesyirikan kosong dari perkara bid'ah tenang dengan as-sunnah itu hati yang selamat paham insyaallah ya ayo barakallahu fikum Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi. Ad-dalil tsani dalil yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma amara ashabah fi ghuswatil Hudaybiyah. Perhatikan baik ya. Dalil yang kedua, bahwasanya Rasulullah SAW ketika merintahkan para sahabatnya di perang Hudaybiyah, perang Hudaybiyah ma'ruf ya, perang Hudaybiyah ma'ruf ya an yanharu wa yuhillu atau yuhillu tawakkafu radhiyallahu anhum. Ewa. Jadi Rasulullah SAW pada perang Hudaybiyah tersebut Rasulullah pernah apa merintahkan memerintahkan para sahabatnya agar mereka itu melakukan sembelihan dan juga bertahalul. Nah, dalam artian e, perintah tersebut bagaimana yang mereka tanggapi? Tawaqqafu radhiyallahu anhum, kemudian mereka langsung terdiam, berhenti. Lakinnana na'lam, akan tapi kita tahu annahum lam yatawaqqafu as'isyanan. Perhatikan ketika disuruh mereka enggak mengerjakan. Tapi ketika mereka tidak mengerjakan tersebut bukan karena apa? maksiat. Bukan karena apa? bukan karena maksiat. Kita lihat, walakinnahum tawaqqafu intidaran li amrin yahdus. Ini, bayangkan. Kenapa mereka berhenti enggak mau ngerjakan? Karena mereka masih menunggu perkara yang akan muncul setelahnya. Paham ya? Perkaranya apa gitu setelahnya? La'allal amra yunsakh yunsakh. Karena bisa jadi perkaranya atau perintahnya apa? Bisa jadi perintahnya itu dihapus dulu. anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'mur bisyai' tsumma yuraja' fi. Karena Rasulullah SAW terkadang, perhatikan ya, terkadang Rasulullah itu merintahkan suatu perintah, tapi setelah itu tarajuk beliau. Paham ya? Tarajuk kan dihapus perintahnya. Ya kan? Seperti larangan tadi. Dulu kan dilarang ziarah kubur. Setelah itu ternyata diperintahkan, diperbolehkan. Berarti menunjukkan terkadang seperti itu syariat. Wa yad'ul amral awal ila amrin tsani dan meninggalkan perintah yang pertama menuju perintah yang kedua. Karena yang pertama mansukh, yang kedua nasikh. Kama waqa'a fi ghazwati Khaibar. Penting ini sebagaimana yang terjadi pada tragedi perang Khaybar hina ra'al qudur taghli bil lahm yaitu ketika melihat periuk-periuk atau kendil-kendil yang apa yang nah barakallahu fikum digunakan untuk memasak daging paham ya merebus daging hingga mendidih itu ya nah kita lihat faqala madza kemudian Rasul mengatakan apa ini qalu ya Rasulullah hadhi humur Wahai Rasulullah, ini daging, daging apa? Humur, daging apa? Daging keledai. Daging apa handalah? Keledai atau kedelai? Hmm? Keledai. Nah, ini daging keledai. Fa an takfa al-qudur. Kemudian Rasulullah apa merintahkan agar menumpahkan menumpahkan bejana-bejana tadi, menumpahkan apa? kendil-kendil tadi itu atau panci-panci tadi itu, periuk-periuk tadi, tumpahkan. Wa an Nah barakallahu fikum. Naam uh, eh, Wa'an apa itu? Wa'an taksir dan perintahkan agar apa dipecah. Paham ya? Dipecah, dihancurkan. Faqalu ya Rasulullah au nafsiluha. Ya Rasulullah, apakah boleh kita mencuci saja, enggak perlu dipecahkan, tapi dicuci aja. Akhirnya Rasulullah mengatakan cuci aja. Berarti menunjukkan apa? Perintah yang pertama yang awal mulanya disuruh menuang, ya, dituang semua kemudian dipecahkan, ternyata apa? Dihapus dengan cukup disuci saja. Paham ya? Karena himar-himar keledai itu hukumnya haram. Kalau yang keledai yang bagaimana? Yang piaraan, himar ahli namanya. Yang halal itu namanya himar apa? Wahsi. Itu keledai yang liar. Nah, barakallahu fikum. Ewa. Antum tahu keledai antum? Enggak pernah lihat kan? Ya biasanya di Bunbin itu biasanya ada. Cuman kadang nggak ada juga karena keledai ini kebanyakan di Arab sana banyak sekali. Keledai itu apa sih keledai itu? Ya benar hewan ya, Ini kayak apa bentuknya? Kayak kuda, cuman agak pendek dia. Paham ya? Agak pendek. Itu kalau di Yaman sana ma'ruf, terkenal di Arab sana ya. Suaranya suara yang paling jelek suara keledai tadi itu. Paham ya? Mungkin antum sering sering antum lihat apa selain keledai? Kedelai. Kalau kedelai banyak kan? Kalau keledai ini hewan. Paham ya? Haram kalau bukan apa? Keledai, keledai hukumnya apa tadi? Haram kalau bukan kalau bukan yang liar, kalau bukan yang wahsy, yang wahsy halal. Nah, kita lihat di sini. Fahuna nasal khubul awal ila hukm akhar. Masyaallah. Di sini eh, barakallahu fiikum nusikha hukm awal yang hukum pertama dihapus ila hukmin akhar, menuju ke hukum yang lain wa al-amr bil ghusl, perintah untuk mencuci saja enggak perlu dipecahkan, enggak perlu dihancurkan. Fashahabah radhiyallahu anhum lamma umiru bin nahr wal hil, maka Rasulullah SAW ketika merintahkan para sahabat agar mereka apa? melakukan sembelihan dan juga tahallul, wa kanu qad ja'u minal Madinah wasalu ila qurbi Makkah padahal waktu itu mereka sudah datang dari Madinah sudah sudah sampai mendekati Mekah yaitu tempat namanya Hudaybiyah wahum alfun wa arbumiyah bayangkan enggak sembarangan 1400 orang enggak sembarangan 1400 orang ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam 1400 orang itu bersama Rasulullah sallallahu wa ma'ahum hadiyuhum bersamaan mereka sudah ada hadi apa hadi hewan sembelihan kalau zaman sekarang kenapa enggak perlu bawa hewan sendiri lah ngapain bawa hewan sendiri banyak orang jual sana antum ke daerah bawa hadiyun ketika antum haji misalkan bawa Kambing itu yang paling malah menu-menuin pesawat nanti. Paham ya? Sekarang itu sana banyak orang jual hadiyun sana itu. Hewan-hewan itu udah ada yang jual ya kan? Antum pernah ke sana kan? Pernah dulu ya? Tapi lihat enggak tempat-tempatnya jualan itu? Ada di sana. Ikhwah banyak cerita. Jadi sana itu sekarang hadiyun itu banyak yang jual di sana. Nah, Paham ya? Banyak yang jual. Kalau antum bawa dari Indonesia, gimana kira-kira? Nanti di atas pesawat ngembek-ngembek terus. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Jadi memang ini kita kembali ke masa lalu dalam artian dahulu bagaimana mereka mereka membawa gitu karena nggak ada yang jualan waktu itu bawa gitu loh untuk kalau seandainya perkara yang apa wajib dilanggar itu kan nyembelih nanti dam bayar dam benda. paham ya nah, nah kita lihat sini Naam barakallahu fikum jumlahnya berapa tadi 1400 orang bersama Rasulullah wa ma'ahum hadihum wa hum aulan nas bil bait padahal mereka ini orang-orang yang paling pantas untuk apa? Beribadah di Baitul Haram tersebut. Yaqulun labbaika Allahumma labbaik. Allah Allahumma labbaik. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Summa yamna'una an Makkah bayangkan. Summa yamna'una an Makkah. Kemudian mereka dilarang masuk Mekah. Dilarang itu ya. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Padahal larangan tersebut posisinya. Nah, ini kan aslinya dikenal dengan Ghazwah Hudaybiyah ya. Sebenarnya, nah barakallahu fikum mereka masih berkuasa orang kafir Quraisy di Mekah saat itu. Paham ya? Nah, tapi posisinya ketika dilarang seperti ini karena ada hikmah di balik itu Rasulullah nurut. Paham ya? Kalau mau umroh tahun depan. Itu pun jumlahnya sekian-sekian, nggak boleh bawa senjata, macam-macam syaratnya. Nah, kita lihat, la syakka an hadza sayakun syadidan jiddan 'ala nufus. Yang namanya sudah datang dekat Mekah, mau masuk Mekah dilarang, rasanya bagaimana coba? Jiwa itu rasanya berat sekali. Eh, bisa dikatakan aslinya dongkol, berat sekali nih. Kok sudah dekat kok dilarang gitu loh. Nah, walihana Nah, talaka as-sahabah radhiyallahu anhum raja'an an yusakhul al-hukm. Nah, oleh karena ini para sahabat pun apa? Nah, barakallahu fikum berharap sekali eh, agar apa hukum itu di, dihapus. Nah, barakallahu fikum. Karena dah jauh-jauh kemudian posisinya seperti itu. Nah, barakallahu fikum kalau dipecahkan bejana-bejananya atau tadi kendil-kendil periuk kan enggak bisa untuk kegiatan yang lain itu istilahnya ya. Akhirnya dihapus, cukup dicuci saja. Fadakhala Nabi SAW ala Ummi Salamah radhiyallahu anha mughdiban. Suatu ketika Rasulullah pernah masuk ke dalam rumahnya Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam keadaan marah. Wa kanat Ummu Salamah min dahatin min dahatin nisa. Saat itu, nah barakallahu fikum, Ummu Salamah termasuk dari kalangan wanita yang cerdas juga. Aqilatan hakimatan, orang wanita yang berakal dan bijaksana. Faqalat malak. Kemudian Aisyah eh, barakallahu fikum Ummu Salamah mengatakan, "Malak, kenapa kamu?" Ini ma'ruf ya kalau di zaman sana bilang malak ya akhi malak itu jangan malak itu artinya harta itu bukan. Malun mengharta tapi kalau malak ya akhi itu maksudnya antum kenapa gitu loh. Malak itu maksudnya antum kenapa gitu. Nah ini Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, "Malak kenapa?" Fa akhbirha. Naam, fa akhbaraha. Akhirnya Rasulullah mengabarkan kepada Ummu Salamah qalat, "Ya Rasulullah, aturidu an an yahliqu?" Ya Rasulullah, apakah apakah mereka ingin cukur? Qala na'am, iya. Faqalat ukhruj. Kemudian Ummu Salam mengatakan keluarlah. Wad'ul halak. Panggillah tukang syukur. Halak tukang syukur. ingat kan ya. Halak tukang apa? Tukang syukur. Ini nam dikarenakan halak karena suka nyukur terus. Kalau cuma sekali dua kali apa nyukurnya? Halik namanya. Halak karena suka nyukur terus. si Sighah mubalaghah, kadzab suka berdusta. Halak tukang syukur. Paham ya? Hah? Faham maksudnya? Ayo enam, enam wahlik ra'sak dan syukurlah rambutmu. Nah, bukan kepalamu. Kalau antum ra'sun kepala tapi ngartikannya ini rambut sini. Dan syukurlah kepalamu enggak tepat. Kepala syukur bagaimana coba? Kepala yang syukur. Jadi cukur ya, rambutnya atau kepalanya? Ya? Rambutnya. Dan syukurlah kepalamu. Itu enggak tepat ya. Dan syukurlah rambutmu. Fafa'ala akhirnya Rasulullah pun melakukannya. Falamma ra'awhu qad halaqa kada yaktul ba'duhum ba'da. Ini bayangkan. Tatkala mereka melihat Nah barakallahu fikum eh, sudah dicukur hampir-hampir sebagian mereka itu apa? saling bunuh-bunuh. Ya tadafauna 'indal halak mereka saling apa? Mana eh, barakallahu fikum mendatangi apa? Mendatangi mereka intinya saling saling apa? saling kelahi lah di situ, ribut. Nah, di sini apa? Para nah, di sini tukang cukur tadi itu. Li'annahum ra'au Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam wa syahidu yaf'al. Karena mereka melihat Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam dan menyaksikan bahwa Rasulullah sudah sudah cukur rambut. Fa'alimu anna an-naskha Al-an ghairu mungkin maka mereka mengetahui bahwasanya penghapusan sekarang sudah enggak mungkin lagi karena apa? Karena sudah dicukur, sudah tahallul. Fa hadha yadullu ala anna al-amra lil wujub wa illa lima wa illa lamma wa illa lama ghadiba Rasul sallallahu Ini menunjukkan bahwasanya perintah itu wajib. Jika tidak demikian, niscaya Rasulullah enggak marah saat itu. Paham ya? Karena Rasulullah marah kan waktu itu ketika melihat mereka enggak cukur, akhirnya Rasulullah yang marah karena Rasulullah yang cukur duluan. Setelah melihat mereka sudah apa sudah nggak ada lagi harapan untuk dihapus. Ternyata sudah apa? Memang itu perintah yang hukum asalnya menunjukkan apa? wajib. Nah, barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alamin.